Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau yang kami hormati hadirin hadirat para jamaah dan para pendengar radio di mana saja berada Puji syukur alhamdulillah mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua yaitu kita semua bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, seperti biasa di malam Ahad ini di Masjid Al Mustaqim Waru Pleret ini yaitu rutin diadakan kajian kitab Minhajul Abidin wah karya Imam Ghazali beserta guru kita semua yaitu Buya Yahya dan diisi dengan mukadimah yaitu tausiah bersama para satib. Tentunya untuk memanfaatkan waktu langsung saja sebelum pengajian kitab Minhajul Abidin dimulai, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al Habib Ali Al Hindwan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.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 Allah wa taala haturkan semuanya hanya untuk hamba khususnya kita yang hadir di majelis ta'lim yang mulia. Jadi begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan tapi kita tidak pernah merasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya dihitung sehari aja. Dari kita bangun tidur sampai kita terlelap tidur. Kita hitung Oh, tidak bisa dihitung. Walau dengan alat canggih apapun, tidak bakalan bisa di, dihitung. Bayangkan, dari nafas saja nafas. Nafas Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita gratis, Gra, gratis. Sekarang harga satu liter nafas itu kurang lebih 4.000 atau 6.000 rupiah. Betul mas, kurang lebih. Atau mungkin agak mahal dikit 20.000 tidak tahu pasti juga ada kapasitasnya per liter. Kita katakan 10 ribu lah satu liter. Kalau orang sesak nafas, sesak nafas, bapak tahu sesak nafas pak? Sesak nafas, bengek kata sini ya. Kata orang sini bengek, betul bu? Itulah bengek katanya. Katanya. Orang sesak nafas itu butuh alat alat apa? buat membantu pernafasan. Itu dua hari satu tabung. Satu tabung itu hanya cukup dua, dua hari. Itu satu tabung harganya kisaran 4 sampai 6 juta rupiah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala cabut nikmat nafas ini, Allah tutup aja hidup kita. Huh. Bisa nafas. Kita harus merogoh kocek untuk dua hari 6 juta rupiah, rupiah hanya untuk nafas. Ini satu aja napas. Belum mata. Belum ma? ma belum mata. Saya mau tanya ibu, mbak sekalian, bapak semua yang hadir di sini. Ibu mau nggak ditukar satu mata aja? Satu mata diambil dikasih dua miliar. Mau nggak bu? Satu mata aja. Diambil, ditusuklah pakai pisau. Ditusuk, tapi dibayar dua miliar. Dapat dua miliar langsung. Nggak pakai cek, langsung kasih koper. Mau bu? Mau. 2 miliar langsung ini saya bawa koper 2 miliar asli. Asli 2 miliar bukan mainan, tapi matanya saya ambil satu. Mau nggak pak? Kira-kira mau? Ini satu mata. Allah Subhanahu wa taala kasih nik nikmat. Belum dua mata. Kalau Allah cabut nikmat mata, kira-kira ibu bapak mau nggak hadir majelis ini? Ngapain saya hadir? Saya nggak bisa melihat Buya. Ya, itu mata, belum telinga. Telinga awak cabut aja nikmat pendengaran telinga. Buya jelasin, Ustadz jelasin, Habib jelasin, nanya sebelah. Eh, Mas, itu yang Buya ya jelasin apa? Dijelasin sama sebelahnya. Buya jelasin gini, gini, gini. Mas, maaf saya tanya Buya ya jelasin apa? Bukan nanya menu makanan hari ini. Allah cabut nikmat pendengar, pendengaran. Tapi Allah kasih pendengaran gratis tidak pernah ada Bapak Ibu sekalian ada malaikat datang ke rumah ketok tok tok tok assalamualaikum waalaikumsalam siapa malaikat ngapain lo datang ke rumah gua oh mau nagih anu apa tagihan nafas dua hari enam juta rupiah ada bu malaikat datang ngetok rumah ibu ini tagihan kuping tagihan kuping dari lahir sampai sekarang harganya satu miliar tagihan 26 kali. Ada malaikat? Pernah, Bu? Enggak pernah, gratis. Gra gratis. Tapi mengapa kita tidak pernah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang ngasih kita uang bersyukur, diingat-ingat terus, ya. Diingat-ingat ya. Ada Bapak Bupati ngasih uang satu juta diingat. Masya Allah Pak Bupati itu bagus. Ngasih uang satu juta diingat terus, malah dicoblos. Ini satu juta seumur hidup sekah sekali. Tapi kita jarang berterima kasih sama Allah. Jarang mengucapkan alhamdulillah dari lisan maupun dari hati. Padahal berapa banyak amat yang Allah kasihkan. Dari sesuap nasi masuk ke perut kita terus. Pernah kita satu hari tidak pernah makan? Tidak ada. Satu hari pernah bu? Tidak ada masuk nasi perut. Pernah puasa. Ya beda itu halnya. Satu hari tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak ada. Allah kasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqa. Dan tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada mereka. Bayangkan, ini rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang ajar sama Allah pun dikasih nikmat. Apalagi yang taat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Ini nikmat patut kita syukuri. Ah, nikmat itu ada yang rohani, ada yang jasmani. Jasmaninya apa? Sehat walafiat tadi. Ya, ada mata, ada hidung, ada mulut. Hidung, alhamdulillah hidung lubangnya ke bawah. Ya Pak ya? Betul Bu. Ada manusia hidungnya di atas, lubangnya di atas. Kalau lubangnya di atas bisa dibayangkan kalau turun hujan gimana itu? Ya Pak ya? Kalau lubang hidung ini di atas saya, Allah putar. Oh, diputar. Ini kan ke bawah, diputar ke atas. Kalau hujan gimana? Kalau turun hujan, ya, belum lagi panas debu lain sebagainya. Dikasih nor, normal. Alhamdulillah. Telinga kiri kanan, kok telinga di kening gimana? Apa enggak lucu itu? Ada manusia telinga di di sini. Iya bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu. Ini jasmani, sehat walafiat, Ya, tidak ada sakit napas, bengek katanya. Atau aneh Cirebon bengek katanya. Ya. Apa namanya itu? Tidak sakit jantung, naudzubillah, tidak stroke. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini roh, ini jasmani, ada rohani. Rohaninya, oh kita sehat walafiat. Sehat nih alhamdulillah sehat. Ada mata, ya. Ada telinga, ada hidung. Bisa jalan kaki. Kaki bisa berjalan. Ini jasmani rohani, tapi apa? Allah gerakkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Lihat di luar banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, family kita, semuanya yang kita kenal. Mereka sehat walafiat, tapi Allah tidak memilih mereka. Allah tidak gerakkan hati mereka untuk hadir di majelis tak talim. Hadir majelis talim sudah pasti dapat pahala yang besar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tadau ajdahataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat para malaikat itu akan menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak sebatas santri, enggak. Enggak untuk ustaz, enggak. Bapak, ibu, kakak, Mas, adik-adik semuanya, saudara-saudara yang belajar sekarang ini penuntut ilmu juga. Itu malaikat menghamparkan sah, sayapnya untuk para penuntut il, ilmu. Kenapa? Ridwan bimasna, senang atas apa yang dilakukan oleh penuntut il. Rela sayapnya dijadikan permadani untuk penuntut il, ilmu. Kalah presiden. Presiden kalah sama kita. Presiden permadaninya hanya warna merah. Ini kita sayap malai hanya karena kita banyak dosa aja. Kita tidak bisa meli melihat. Kalau seandainya hijab kita ini diangkat, hijab kita diangkat, niscaya <coughs> jatuh ini ada Al-Qur'an. Nah, niscaya apa namanya? Allah kita akan bisa melihat malaikat itu meletakkan sayap sayapnya untuk kita. Tidak perlu beli teropong. Gimana sih kata Ustaz malaikat meletakkan dan beli teropong. Kelihatan. Tidak mungkin ya. Karena menutupinya dosa kita yang terlalu banyak. Dosa kita yang terlalu bah, banyak dan amal ibadah kita yang sangat sedikit. Oh tidak ada apa-apanya bu. Amal ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Orang dulu tuh dunianya jalan tapi akhiratnya jalan. Ya, solatnya seribu rakaat, Mau tidur tuh sholat dulu seribu rakaat. Sholatnya ndak main-main. Rumahnya kebakaran, ndak terasa rumahnya kebakaran. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika sholat rumahnya kebakaran. Sholat. Ndak ada yang, oh Imam Ali rumahmu kebakaran. ndak, tidak peduli. Sholat, ndak tahu. Bahkan ndak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Oh, kok rumahku kebakaran? Baru tahu. Baru tahu. Ada lagi sahabat Ibnu Zubair. Kakinya mau diamputasi. Mau diamputasi ketika sholat. Ketika sholat dipotong sama dokter kakinya. Dipo, dipotong. Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, udah dipotong belum kaki saya? Ini udah dipotong. Udah dipotong. Tidak sadar dipotong ketika sholat. saking khusyuknya. Oh kita sholat digigit nyamuk aja gatalnya minta ampun. Gigit nyamuk aja udah, udah gelisah. Imam baca surah panjang, udah panas. Kapan imamnya selesai? Beda jauh gitu. Beda ya. Imam dulu, orang dulu khatam Quran, ada yang tiga hari sekali, ada yang satu hari sekali. Al-Habib Abdurrahman segaf itu empat kali di siang, empat kali di malam. Orang dulu baca Al-Quran, dunianya jalan sama orang dulu. Toh orang dulu juga begitu masih takut, masih takut sama azab Allah. Oh, kita yang sholat belum khusyuk, udah merasa masuk surga. Nah, ini ya, beda sekali. Makanya kita banyak-banyak mengharap sama Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Mengharap agar kita dijadikan orang yang soleh dan soleha. Takut. Takut apa? Takut kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang yang celah celaka di akhirat. Harus ada itu antara takut dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekedar prolog dari saya. <coughs> Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita sampai akhir hayat kelak. Uh, dalam hidup, kita ini hidup tentunya. Ibu hidup nggak bu? Hidup bu? Hidup ya? Alhamdulillah hidup. Hidup berarti. Bapak hidup pak ya? Bapak hidup nggak pak? Hidup. Yang merasa, yang nggak merasa hidup nggak apa-apa. Kita hidup. Hidup itu ada hubungan tentunya baik itu vertikal ataupun horizontal. Eh, apa itu hubungan? Yang mana hubungan ini tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Pasti ada. Eh, kehidupan apa itu? Pertama, kehidupan kita berhubungan bersama Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah bahasa Al-Qur'annya. Hablum minal minallah, hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh ini banyak. Udah dijelasin panjang lebar sama ustaz kita, habib kita, ulama kita, Buya Yahya, barusan juga jelasin. Rasa syukur itu hubungan sama Allah, Bu. Salat, puasa itu kita berhubung sama Allah. Ada hubungan sesama manusia. Ah, rasa sosial, solidaritas. Sama manusia juga ada hubungan. Bapak sama bapak, ya, mas sama mas, mbak sama mbak, ada hubungan. Ada rasa kekerabatan hubungan. Maka rasa hubungan sesama manusia itu ada hak. Manusia juga ada hak. Tidak boleh disakiti. Manusia, saudara kita tidak boleh bisa disakiti. Malah ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan agungnya, yang langsung aja artinya, apa? Man kota hajatan fi akhi muslim, barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya yang muslim, Qadallahu lahu sab'ina hajatan fid dunya wal akhirah adnaha al maghfirah. Barang siapa yang mengkabulkan hajat saudaranya yang muslim, maka Allah akan mengkabulkan 70 hajat dia dunia maupun akhirat paling rendah adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak kalau lihat teman kerjanya kelaparan, beli nasi, Pak. Ya, itu mengkabulkan hajat. Lihat temannya sumpok, murem dihibur disenangin. Itu termasuk menyenangkan mereka, mengkabulkan hajat mereka. Malah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kala 'alal mu'mini sururan, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina sab'ina alfi malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyenangkan hati seorang mukmin, hati manusia, saudaranya, mbak sama mbak disenangin ini sama ami senang. disenangin, yang sumpok disenangin, yang bingung bisa disenangin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan rasa senang itu 70 ribu malaikat dan 70 ribu malaikat itu akan senantiasa mengampuni dia sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Bayangkan gara-gara menyenangkan hati seorang mus muslim, menyenangkan hati seorang manusia, manusia. Juga mengkabulkan hajat juga. Makanya Mbak Ibu, bapak, besok kalau mau, meng mengkabulkan hajat temannya dicatat dulu. 70 hajat. Satu, misalnya ingin diampuni dosa. Dua, biar apa yang punya hutang dilunasin hutangnya. Tiga, yang belum punya anak, minta punya anak yang soleh. Empat, rezeki yang lancar. Lima, oh terus sampai tujuh puluh. 70 tujuh puluh, simpan kertas, taruh kocek. Cari temannya, cari saudaranya yang merasa butuh. Ya, contoh misalnya pengemis yang butuh kabulkan hajatnya yang kelaparan beliin nasi. Nah, nasi ya Allah saya ini nasi ini Nabimu telah berkata siapa yang mengkabulkan hajat seorang muslim akan dikabulkan 70 hajat. Nah, hajat saya ini aja yang ada di kertas. Udah itu aja. 70 hajat paling rendahnya maaf diampuni dosa kita. Indahnya hidup dalam kebersama dalam hidup. Maka tidak boleh seseorang menyakiti seorang muslim tidak boleh. Tidak boh. Tidak boleh. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, In ahabbal a'mal ila Allah ba'dal faraid idkhalu surur alal mu'min. Sesungguhnya ibadah yang paling Allah senang, yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka setelah ibadah-ibadah yang fardu. Ibadah fardu itu salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu yang fardu, yang wajib. Ya, yang suami kasih nafkah ke istri itu wajib. Nah, yang setelah wajib itu apa yang paling disenangi Allah? Yaitu menyenangkan hati seorang mus muslim muslimah, mukmin dan mukminah. Disenangkan hatinya. Disenang, dihibur. Dihibur, termasuk menghibur apa? Mengkabulkan hajat dia. Ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diejek, tidak boleh diriba, tidak boleh diolok-olok. Ini baru tangganya dapat nikmat sedikit hasut, panas hatinya. Oh Allah, bagaimana mau tenang? Teman tetangganya dapat motor, kurang ajar tak saya dapat motor, saya belum dapat apa, belum dapat apa-apa, belum tahu dia siapa gue. Ya, orang Cirebon ngomong gue loh. <laughs> Betul lah. Ya. <coughs> Bayangkan itu. Nah, orang yang menyenangkan hatimu, hati mukmin, hati seorang muslim. Malah Pak, di surga itu ada surga, ada surga. Ya. Ada surga, nama pintu surga itu Darul Farah. Darul Farah. Untuk siapa itu pintu surga ini? Untuk orang yang selalu menyenangkan hati anak kecil. Bayangkan. Menyenangkan hati anak ke? kecil. Masuk surga lewat darul parah. Surga. Eksekutif nih. Ya. Yang lain ngantri masuk surga kita tidak lewat sini. Ya Pak ya? Enak. Eksekutif. VVIP. Eh, enak nih. Malah ada hadis. Menjelaskan. Saya nggak apa hadisnya kepanjangan. Maka saya bawa ini. Nah, ini sebutkan langsung saya. Tak cepat-cepat. Nah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seseorang datang kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini asaitu, aku berbuat maksiat, aku berbuat do, dosa. Fatahir nih. Maka sucikanlah, ah, maka sucikanlah Ini Buya udah datang. Nanti insya Allah ceritanya sambung minggu depan aja. Eh, nah, insya Allah nanti Buya akan menjelaskan lebih eksplisit, lebih komprehensif, lebih jelas, lebih gamblang lagi. Nanti insya Allah Bu, kalau saya panjang umur, saya lanjutkan ceritanya. Iya Bu ya? Iya Bu. Ya Bu. Oh. Gak apa-apa Bu, penasaran. Biar kita selalu hadir di majlis taklim. Nanti kalau saya ceritain, gak ada penasaran. Ntar besok udahlah. Hmm. Ya Pak ya? Ya Mas ya? Insya Allah kita punya guru. Inti daripada yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama. Pertama, yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur tidak dari mulut. Pekerjaan juga kita tunjukkan kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuah, perbuatan. Nah itu. Terus yang terakhir, rasa solidaritas kita, rasa sosialisme kita, rasa persaudaraan kita sama Muslim harus dijaga tidak boleh kita ganggu saudara kita sesama mus, muslim. Tidak boleh. Malah syariat agama menganjurkan kita selalu membantu saudara muslim. Kalau bisa kita kabulkan hajat mereka. Selalu kita senangkan hati mereka. Mereka bikin senang. Jangan diganggu bu. Jangan digang, diganggu. Karena itulah ajaran yang benar, ajaran yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Indahnya hidup dalam kebersama, dalam kebersama. Baik, mungkin sampai situ yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata, ada kata yang agak menyinggung lah atau apa maklum. Saya manusia, ya manusia bukan hewan. Saya juga orang baru di sini, ngomongnya agak agak susah, agak su susah. Ya, orang kampung saya pak, orang kampung, bukan orang Cirebon ya, orang Pontianak saya, nyebrang pulau berenang ke sini. Berenang tiga hari dua malam. Renang, masya Allah hebat. Renang jadi agak susah ngomong Cirebon susah. Su, jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan kata. Kalau nggak pas tadi waktunya, mohon maaf karena kita lebih mementingkan guru kita yang mulia. Insya Allah akan dijalankan oleh guru kita bersama Buya Yahya yang lebih eksplisit, lebih enak lagi, lebih meluas. Akan ini walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir kami ucapkan kepada Al-Habib Ali Al-Hinduan atas tausiahnya mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, marilah kita simak yaitu penjelasan kajian kitab Minhajul Abidin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan senantiasa Allah berikan kepada kita Semoga ini adalah Tanda kemudahan kita untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Kullun muyassarun lima khuliqalah Setiap masing-masing dari kita ini akan dimudahkan oleh Allah Menuju jalannya nanti Kalau memang ia ahli surga akan dimudahkan menuju surga Akan dimudahkan jalan menuju surga kalau orang itu ahli neraka itu dimudahkan menempuh jalan menuju neraka. Ciri ahli surga adalah orang yang di saat melakukan sholat digampangkan oleh Allah. Mau sedekah digampangkan oleh Allah. Mau ngaji digampangkan oleh Allah. Itu adalah tanda orang yang dimudahkan, dimudahkan menuju surga Allah. Yang semoga itu adalah ahli surga. Begitu sebaliknya ada orang yang muyassarun lima khuliqalah dimudahkan menuju neraka. Maksiat mah gampang. Dikit-dikit maksiat. Mudah maksiat. Mau ibadah mah susah. Susah, susah. Maka itu tanda bahwasanya orang itu adalah ahli neraka. Maka bersyukurlah kepada Allah jika pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Semoga ini benar-benar mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kemudian dengan Imam Ghazali rahimahullah taala kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang tulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan, suruh tobat nanti dulu, suruh maksiat kata suruh suruh melakukan ketaatan katanya masih ada waktu. Nah ini orang suka nunda-nunda kembali kepada Allah. Seolah-olah dia yang ngatur umurnya, seolah-olah dia yang ngatur usianya, Padahal kematian bisa saja datang pada seseorang di saat ia dalam keadaan segar bugar. Mungkin dia dalam keadaan masih muda. Alangkah banyaknya orang berbincang dan tertawa. Ternyata kain kafannya sudah digunting di toko. Kita tidak tahu. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Tapi pun demikian jangan panjang angan-angan. Seolah-olah kematian datang esok hari. Apa yang kita persiapkan? Seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah hanya hari ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berangkat ke Jakarta lama, di sana tidak ada makanan. Jangan ke Jakarta, ke Jakarta banyak makan. Anggap saja kita akan melakukan perjalanan naik kapal di atas laut selama seminggu atau satu bulan. Ya. Kira-kira di saat kita hendak menaiki kapal persiapannya seperti apa? Satu bulan saja mungkin ya kita akan bersiap macam-macam kompornya segala macam. aduh lengkap. Dan tidaklah jangan perpanjangan angan. Lah kalau jatahnya jatah kita itu cuman sebulan di situ, kita tahu waktunya sebulan. Oke, Kita itu sebulan di perjalanan cuman sebulan. Kemudian waktunya itu tinggal sehari tok. Jangan beli, berasnya besok aja kalau sudah mau berangkat. Nggak mungkin pasti sekarang sudah beli beras. Terus kompornya, ya beli sekarang. Nanti aja kalau mau berangkat. Gak ada begitu. Giliran mau berangkat betul. Coba kalau orang tidak pakai persiapan, tiba-tiba mau berangkat, tidak punya kompor, tidak punya beras. Ini mau naik kapal cuma satu bulan saja. Bagaimana kita menuju akhirat yang tidak berbatas? Bukan satu bulan, tapi sepanjang masa. Sementara persiapan kita bukan sehari yang dijanjikan tadi. Belum tentu sehari bagi kita. Ya kalau benar-benar sehari adalah umur untuk kita. Kalau kurang dari sehari, Ayo. Maka inilah jangan sampai kita panjang angan-angan. Agar kita tidak panjang angan tadi diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala untuk menyadari bahwasanya nafas kita ini sudah ada jatah. Kalau sudah nafas terakhir kita hembuskan tidak ada lagi nafas yang bisa kita hembuskan dan masih banyak kemarin peringatan-peringatan dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Masa itu hanya tiga masa yang lalu, sekarang dan akan datang. Masa lalu tinggal cerita, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kalau sudah masanya masa yang berlalu, apa yang bisa kita perbuat? Hanya sekedar cerita, oh masa laluku. Kemudian masa yang akan datang belum tentu kita menemuinya. Berarti bagi kita yang berarti hanya masa saat ini. Yuk kita berbuat di hari ini untuk akhirat kita. Kalau orang bisa memangkas panjang angan-angan sehingga tidak berangan-angan panjang, makna panjang anangan adalah seolah-olah hidupnya panjang benar. Sehingga seolah-olah kesempatan tobat pasti ada setelah panjang umur. Nah, kalau orang berangan-angan tidak segera tobat kayak begitu. Kalau orang angan-angannya panjang susah tobat. Tapi kalau orang punya keyakinan bahasanya kematian itu bisa datang sewaktu-waktu dan bisa datang esok hari, maka dia meyakini bahasanya kematian itu tidak ada yang tahu bisa datang esok hari. Kita akan siap-siap. Subhanallah, ternyata masalah keyakinan ini perlu dibangun. Perlu dibangun. Kalau kita berandai-andai tapi faham orang itu. Berandai-andai. Sehari ada informasi bu, besok ini akan ada mobil lewat sini. Mobil. Jadi setiap ibu-ibu, bapak-bapak kalau berhenti di pinggir jalan tuh dikasih duit 500 ribu per orang. Jamnya jam berapa sih? Antara pagi sampai sore. Sapi pagi sampai sore. Ayo. Kira-kira gimana? <laughs> Ngantri nunggu nggak mau sih. Nah, kesempatannya saat itu. Pagi sampai sore. Lah sebenarnya begitu. Kita tahu bahasanya waktunya terbatas ini. Ini kalau sampai saya kelewat sebentar hilang. Kenapa ini kalau urusan dunia kita bisa cerdas seperti itu? Akan tapi lihat. Ajal itu datangnya kapan sih? Enggak tahu. Bisa saja nanti, besok, lusa. Nah kalau kita tidak segera kembali kepada Allah, jangan-jangan ajal kita sudah dekat. Nah kalau orang sudah hidup rasa ini, senantiasa dia takut kalau berpanjang angan-angan, sehingga ia akan muncul di dalam dirinya, orang tersebut akan muncul dalam dirinya sifat mulia yaitu bergegas untuk tobat, bergegas melakukan kebaikan. Maka dengan begitu maka fahina idin tara nafsaka engkau akan melihat dirimu kalau musannif rahimahullah taala kalau engkau sudah bisa memangkas angan-anganmu jangan panjang angan-angan Taro nafsaka engkau akan melihat dirimu tubadiru ila taati mudah atau bersegera melakukan ketaatan. Karena kesempatanku hanya saat ini wa tu'ajjilu taubataka akan segera untuk tobat kutu anka maksiatuka akan jatuh kemaksiatan akan mudah meninggalkan kemaksiatan wa hadu dan engkau akan zuhud tidak mencintai di dunia dunia wa talabiha dan tidak gila di dalam mencarinya Fayakhifu hisabuka maka setelah itu yakhif akan ringan hisabuka hisabmu jadi hisab itu bikin repot jadi kalau kita banyak urusan itu banyak ditanya. Yang nggak punya anak nggak bakal ditanya di akhirat gimana anakmu nggak ada. Yang punya satu perusahaan ya ditanya satu perusahaan. Kalau perusahaannya sepuluh, Yang punya pembantu dua ditanya dua pembantu. Kalau pembantunya dua puluh, Yang nggak punya pembantu nggak akan ditanya gimana urusanmu dengan pembantumu nggak ada. Jadi ternyata semakin banyak diberikan oleh Allah kepada kita itu semakin repot urusannya dengan Allah. Dunia halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halalnya itu hitungan, dihitung-hitung, ditanya nanti. Haramnya neraka, halalnya ditanya. Kalau ingin jalan cepat jangan terlalu banyak membawa sesuatu yang bakal kamu diinterogasi ditanya. Ada pos di sana. Wah itu yang jaga pos itu rewel. Banyak macam-macam kalau bawa tas nanti wah bikin repot tasmu gimana, gelangmu, calungmu, et, eh, awas. Sementara harapanmu luar biasa di sana itu. Di situ tuh ada intan permata, berlian segala macam di sana. Di sana tuh ada intan permata, berlian segala macam itu. Cuman lewat pos ini. Cuman ini pak pos yang di pos ini, pak polisi yang di pos ini paling ruwet. Kalau ada orang bawa kerentil-kerentil itu akan ditolak. Bawa segala macam ini. Akan ditanya, kalau benar ya apa-apa, milik siapa itu tasnya, milik siapa ininya, milik siapa jammu, milik siapa gelangmu, milik siapa ini. Kira-kira kalau orang sadar ini semua bakal ditanya. Mau lewati pos ini, sementara di balik sana tuh ada keistimewaan kira-kira. Masihkah dia membawa dua tas, empat tas, sehingga akan merepotkan di dalam hisap di dalam pertanyaan atau mending saya baju ala kadarnya cepat ditanya masuk saya dapat apa emas berlian dan siang akhirat itu lebih daripada berlian dan emas dan intan itu semuanya maka yang menjadikan kita lambat sampai kepada surga Allah nanti yaitu hisap banyak ditanya yang lain sudah lolos si fakir masuk surga duluan ya nggak banyak ditanya ini yang kaya ini banyak ditanya Punya harta berapa miliar, dapatmu dari mana, kau gunakan apa, ini hartanya. Karyamu ada 16. Terus apa lagi? Nah, karyawannya 16. Kurang 600, tambah lagi. Satu, satu ditanya kau apa ini. Wah, hanya satu, wah ini repot. Dunia. Makanya kalau kita nggak benar ngurusi dunia, itu merepotkan. Cari dunia gak apa-apa, tapi yang benar. Sadar bahasanya itu semua akan ada hisapnya. Yakhifu hisabuka kalau kalau orang sudah berhati-hati, tidak tamak, tulul amal yang enggak ada, maka akan yakhifu hisabuka akan ringan perhitunganmu nanti. Wa tabi'atuka dan juga dosamu akan ringan. Wa yaqau qalbuka fi tadakkuril akhirati maka secara otomatis ya kau akan jatuhlah hatimu di dalam mengingat akhirat. Artinya akan senantiasa hatimu ingat akhirat. Itu kemuliaan. Wahwaliha dan keadaan dahsyatnya akhirat. Ahwal dahsyatnya akhirat. Allah, akhirat dahsyat. Gak ada lagi tempat untuk mampir minca kalau kehausus kalau kita kalau ada seseorang kehausan di padang mahsyar maka ketahuilah ia tidak akan bisa mampir minum bok pak minta air minum di sumur gak ada yang bisa menjadikan lega tenggorokan kita adalah amal kita sendiri Wa huwa ila min nafasin ila nafasin. Ketahuilah bahwa perjalanan ke akhirat itu adalah nafas demi nafas. Nafas demi nafas. Artinya semakin nafas kita hembuskan, semakin dekat kepada akhirat. Semakin nafas kita hembuskan, semakin dekat kepada akhirat. Tasiru ilaiha akan berjalan kita kepada. Tasiru kau akan berjalan ilaiha kepada akhirat. Jadi engkau berjalan ke akhirat itu setiap hari itu semakin mendekat. dan wahidan dan Kau akan melihatnya satu demi satu. Maksudnya, hari demi hari engkau itu akan semakin dekat untuk melihat akhirat. Mau tidak mau. zulu angkal kasfatu maka setelah engkau bisa merenung berfikir seperti ini akhirat ini masya Allah mengerikan keadaannya kalau sudah orang dicabut nyawanya oleh Allah tidak bisa lagi mengundur minta waktu lagi maka dengan menghadirkan rasa semacam ini fata fata zulu maka akan hilang. Angka darimu al-qaswatu keras hati. Hatimu tidak akan jadi keras lagi. Dengar ceramah mudah ternyuh, baca Al-Qur'an bisa bergetar hatinya. Wadabtulaka riqhatu dan akan tampak padamu kelembutan hati. Wasaffatu kebersihan hati wa 'inda dzalika dan engkau akan merasakan saat itu al khaufa rasa takut minallahi kepada Allah taala wal khasya dan rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala takut dan takutnya fa yastaqimu laka amru ibadatika maka akan menjadi lempeng menjadi benar laka bagimu amru ibadatika urusan ibadahmu wa yakfar raja'u dan akan menjadi kuat harapan fi antas antasta'idda untuk engkau mempersiapkan fi akibatika urusan akhiratmu. Akibah itu akhirat, akibah itu nanti akibatnya di akhirat. Wa farwa dan engkau akan beruntung bil muradi dengan keinginan-keinginanmu, keinginan enak, maksudnya kebaikan fi akibatika di akhiratmu nanti. Wa kullu dhalika ba'da fadlillahi ta'ala itu semua setelah Allah memberikan karunia bisababin hadhil khoslati karena hal-hal yang telah disebutkan tadi allati hiya kisarul amali yaitu pendek amal. Artinya apa? Harapanmu untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah juga persiapanmu untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat itu akan semakin jelas, akan semakin mudah digapai kalau orang sudah mencabut di dalam dirinya panjang angan-angan. Jadi dengan memangkas panjang angan-angan itu akan menjadikan orang semakin dekat kepada akhirat. Maka yuk sekarang ini semenantiasa setiap hari kita berpikir tentang umur kita, tentang usia kita, tentang masa kita yang semuanya akan berlalu dan berakhir. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk tobat, menunda-nunda kita untuk melakukan kebaikan. Belum tentu hari esok adalah untuk kita. Walaqad hukiya anna Zurarah bin Abi bin Aib bin Aufa Zurarah bin Auf rahimallahu taala qila lahu fin naumi ba'da mautihi ada yang memimpikannya. Fin naumi ba'da maut setelah beliau meninggal. Ditanya ayul a'mali ablaq fi ma indakum Zurarah ditanya Amal apa yang ablagh fima indakum? Amal apa yang paling dahsyat kau temui? Ablagh itu paling dahsyat. Fima indakum apa dari yang kau miliki. Maksudnya gini, amal apa yang paling dahsyat, memuaskan, menyenangkan bagimu? Yang paling hebat? Karena Zurarah punya amal banyak, sedekah mah banyak, ini banyak. Wah, oh, amal ibadahnya banyak sekali. Cuma ditanya oleh orang di dalam mimpi ini amal apa yang paling mengagumkanmu? Amal apa yang paling dahsyat bagimu? Beliau berkata qala ar-ridho, puas dengan pemberian Allah, wa qisarul amali pendek angan-angan. Fangdur li nafsika itu kata beliau. Fangdur maka lihatlah li nafsika untuk dirimu sendiri lihat. Ayolah akhwahai saudaraku. Wabdulil majhuda dan berusahalah sekeras mungkin. Wabdulil majhud berusaha sekeras mungkin fi hadzal asli di dalam asal ini pokok ini memangkas panjang angan-angan al kabir ini adalah pokok yang paling besar jadi segala kemaksiatan munculnya dari panjang angan-angan suruh maksiru melakukan ketaatan katanya nanti masih muda suruh tobat katanya apa nanti saja seolah-olah umur dia yang atur fa innahu al ahammu maka ketahuilah orang untuk memangkas panjang angan-angan ini adalah termasuk al ahammu sesuatu yang paling penting wal adamu suatu yang paling agung fi solahil qalbi untuk membenahi hati wan nafsi dan jiwa wallahu taala Allah Subhanahu wa taala adalah waliyut taufiki yang menguasai taufik kita maksudnya memberi dan mencabut taufiknya seorang hamba bifatlihi memberikan bifatlihi dengan kemurahan Allah warahmati dan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah asal yang yang paling besar yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang panjang angan-angan semua kita ini panjang angan-angan Mungkin semoga Allah mengampuni kita semua. Kenapa tidak bangun malam? Karena seolah-olah dia masih bisa bangun malam di esok hari. Masih ada waktu. Kalau seandainya orang sudah tidak, kalau ada orang tahu bahwasanya sesok tidak ada untuk kita, insya Allah malam ini nggak ada yang tidur. Ibadah terus karena apa? Dia kan waktunya mepet, sudah nggak ada lagi untuk berbekal hanya hari ini. Cuman permasalahannya adalah angan-angan. Angan-angannya panjang. Ah, insya Allah nanti. Sampai mungkin angan-angannya saya tobat tahun depan. Tahun bukan jauh benar mau tobat tahun depan. Iya kalau tahun depan untuk kita. Baik, mari kita semua koreksi, koreksi semua dari kita. Jangan membiasakan panjang angan-angan. Ayo segera bertobat, segera melakukan ketaatan. Jangan ditunda lagi, menunda kebaikan itu adalah sebuah Bahkan dikatakan menunda kebaikan itu adalah penyakit hati maksiatul qalb. Menunda kebaikan itu penyakit hati. Artinya hatinya yang rusak. Menunda kebaikan bukan tidak melakukan kebaikan. Menunda aku akan berbuat baik esok saja. Itu hatinya yang rusak Anda turul amal itu. Baik ini saja mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang adalah asal yang selanjutnya. Al-hasadu dengki. Dan itu ceritanya panjang sekali. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan yaitu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan orang satu pertanyaan. Baik, monggo yang bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin menanyakan ini pertanyaan dari teman saya dia mempunyai ibu tapi dia ibu itu susah untuk diajak menghadiri majelis gitu Bu. Ya. Jadi apakah itu termasuk maksiat hati? Nah, itu di ibu, ibu itu banyak alasan. Malah kalau diajak itu ya susah pokoknya sih malah kadang juga mencaci si kiai tersebut gitu. Nah terus bagaimana anak itu agar uh, ibunya ikut majelis dibiarin ya kasihan, nggak dibiarin ya bertengkar nantinya itu. Terima kasih Bu ya petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya kembali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mengenai korban dan akekah bu ya. Ini sebentar lagi kan mau korban bu ya. Nah di daerah saya, di desa saya itu korbannya di, dijadikan satu, satu desa itu dikumpulkan jadi satu di masjid sampai ada 100 kambing. Lalu ada yang memberikan akekah juga sekitar ada 20 kambing misalnya. Nah, itu apakah berikan apa? Ya. Akekah. Ya. Akekah. Jadi ada yang memberikan katanya di sebenarnya di masjid. Lalu apakah boleh dagingnya dicampur dengan daging yang korban itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya apabila uh, ada teman yang apa uh, karena akan kurban dia buru-buru daftar jadi panitia Buya. Ngarepinnya ngarepin dapat daging sekalian bisa milih gitu Buya. Nah itu bagaimana Buya sikap kita gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Buya, Assalamualaikum. Muslim tuh, apakah saya kebagian juga ya, ya. rasanya? Mohon penjelasannya, makasih. Apa yang terakhir? Yang terakhir apa? Kalau ada Membuat apa? orang bikin baju, tapi itu modelnya nggak tertutup tuh. Apa saya kebagian <laughs> dosanya juga? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus ada di hati seorang anak itu adalah kerinduan yang tidak ada henti dan putus untuk membawa orang tuanya kepada kebaikan. Artinya tidak henti dan putus itu tidak boleh merasa uh, tidak boleh hanya berhenti dengan satu cara dan satu model. Artinya harus bermacam-macam cara. Kalau seandainya mengajak ibundanya ke majlis tidak mau, maka mungkin dengan cara yang lain kita sebagai seorang anak mungkin menukil ilmu dari majlis kita sampaikan kepada ibu kita semampu kita. Jadi yang penting ibu kita itu harus tahu agama. Barangkali yang dimaksud adalah seorang ibu yang awam, yang tidak kenal agama pun demikian diajak kepada kebaikan masih susah. Atau dengan cara yang lain mungkin karena tidak semua juga menuntut mencari kemuliaan tidak harus datang ke majelis seperti ini. Mungkin harus bisa saja majelis kita datangkan di rumah kita atau dengan buku-buku yang kita baca atau diajari oleh siapapun kita datangkan guru ke rumah kita. Yang ditanyakan tadi apakah termasuk tulul amal dari seorang ibu ya? Ya benar itu tulul amal dia tidak ngerti bahasanya kalau dia bisa mati esok hari. Cuman tulul amalnya ibu itu tidak boleh kita jadikan alasan kita itu untuk mandek. Jadi sebagai seorang anak harus terus-menerus berusaha. Terus-menerus berusaha untuk membawa beliau dalam kebaikan. Apakah ngaji atau yang lainnya? Jangan hanya ngaji saja loh ya. Jangan dianggap kebaikan caranya ngaji, tidak. Tidak harus dengan ngaji, mungkin dengan membaca atau mendengar ceramah-ceramah melalui radio atau sebagainya. Anda pilihkan. Atau anda yang bergaul dengan baik ini lasunul lisanul hal afsah min lisanin makal. Anda berbuat baik dulu kepada orang tua. Dengan orang tua Masya Allah itu keindahan sudah. Itu akan termasuk dakwah. Intinya jangan sampai putus. Mengajaknya dengan cara kebaikan seperti itu. Jangan langsung ibu ngaji ndak. Kalau ngaji ibu masuk neraka lo sudah tua masuk neraka. Nah ini kurang ajar sama orang tua. Dengan kalimat yang indah, seolah-olah minta doa. Bukan seolah-olah minta doa kepada orang tua, ibu doain saya, saya akan berangkat ke masjid, semoga ibu ridho. Maafin bu, biar saya bisa belajar benar, bisa rajin sholat. Ibunya mikir saya sendiri nggak sholat. Tapi lihat anaknya ngomong begitu dia bisa tersentuh. Tapi kalau anaknya sok benar mak bu mau ke masjid, nggak ngaji bu, masya Allah ibu berapa tahun ibu ini umur dulu nggak sholat dan so neraka. Ini kan kurang ajar tuh. Jadi jadi Allah anak yang baik. Jadi lisanul hal, ungkapan perilaku yang baik itu lebih fasih daripada omongan. Perilaku yang baik. Kemudian masalah korban dicampur dengan yang namanya akekah. Pada aslinya, aslinya akekah itu hendaknya kita menyembelih kambing kemudian dimasak lalu dibagi-bagi kepada tetangga dalam keadaan sudah dimasak. Aslinya seperti itu. Sehingga dihimbau masakannya masakannya yang lezat biar anak anak kita baik di antaranya. Cuman kalau seandainya zaman ini mungkin ada seorang penuh sibukan sehingga tidak mungkin dia me melakukan memasak sendiri di rumahnya, maka lebih baik saya titipkan di mana? Ke pondok dan sebagainya. Oh boleh, nggak ada masalah. Atau termasuk dibarengkan dengan korban, itu nggak ada masalah. Misalnya saya punya akekah buat anak-anak saya, anak saya lahir sekarang ini misalnya. Baru saya akekahi di bulan haji, sekalian saya titipkan ke korban. nggak ada masalah kalau dicampur pun, boh. Boleh karena semuanya bisa dibagikan dengan orang yang sama. Yang bisa nerima akekah ternyata juga yang bisa nerima korban tidak beda tidak beda dalam hal ini. Sebab korban dan akekah tidak seperti zakat. Kalau zakat kan asnaf tananiyah. Kalau korban tidak. Memang diutamakan di dalam urusan korban itu al-ba'is orang yang fakir. Jangan sampai yang kaya akan tapi bukan berarti yang kaya tidak boleh makan. Wong yang menyembelih pun boleh makan kok. Yang korban pun boleh makan makan. Berarti orang kola pun boleh ma makan. Seperti hanya akikah pun demikian. Jadi boleh dicampur, nggak ada masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah ada jadi panitia akikah hanya pengen dapat kambing, itu namanya kurang ajar. Bahkan ada sekarang itu jadi tukang sembelihnya. Tiba-tiba langsung sampilnya sapi dipinggirin ini buat saya. Ini ada model tuh tradisi itu. Dan kita melihat, bahkan santri itu Santri ternyata belajar nyembelih hanya biar dapat sampil tahunan tuh. Sampil tahu. Atau paha sapi. Jadi rupanya setelah nyembelih kembali nyembelih itu sampai ada pengaduan beberapa orang. Itu kok tradisi itu mengakar tuh. Itu kurang ajar tuh orang. Jadi kalau sudah nyembelih nanti kapi pinggir ini buat saya. Enak seenaknya sendiri. Ya ada begitu. Jadi ada aturannya tidak boleh ya. Jangan sampai kita ngambil itu bukan hakmu. Kecuali sudah dibagi oleh panitia nanti dengan adil yang benar itu baru baru kita berhak nerimanya. Maka itu adalah model-model seperti itu macam-macam itu banyak. Jadi jadi panitia biar dapat bagian banyak. Jadi kalau bagi seenaknya, tidak bisa orang semacam itu tidak amanat. Tidak amanat. Orang lain dapat 5 on, dia dapat 2 kilo. Kenapa? Saya panitia. Nah, ada seperti itu. Tidak diperkenankan. Maka haram hukumnya mengambil sesuatu yang lebih memanfaatkan amanat yang dibebankan kepadanya. Itu tidak boleh. Jangan sampai ada seperti itu. Khususnya tukang sembelihnya itu. Tukang sembelih. Ada suatu ketika ada orang yang sembelih kambing, eh sapi. Sudah begitu biasa, langsung paha aja. Ya. Kalau paha ayam mah satu. Paha sapi. Allah. Ada atau tidak? Coba jujurnya. Ada, ini kita pernah dengar di lagi kisahnya itu. Jadi ada orang ngadu itu dicerbon. Cirebon. Ya, seperti itu. Sudahlah, jangan boleh ibu, suami ibu jadi tukang sembelih ngambil gitu, rugi itu. Ya, cari yang halal, yang bersih. Kemudian masalah memberi baju kepada seseorang, ternyata baju itu tidak menutup aurat, lalu baju itu dipakai, maka Anda dapat bagian dosa. Pernah suatu ketika ada sebuah toserba, itu mengadakan santunan sosial, ada uang, ada baju. Jadi semua karyawan itu dihimbau untuk bisa menghadiahkan satu, dua, atau dua dari baju-bajunya nanti akan dibungkus, dirapikan, dibagi-bagi ke desa-desa pegunungan dan kampung-kampung terpencil. Subhanallah, alhamdulillah itu kok kami waktu datang begitu untuk doai mau dikirim, itu saya terasa ingat. Ini bajunya kayak apa kira-kira? Setelah baju itu dibongkar, subhanallah, 20% tok yang layak dikirim, selebihnya layak dibakar. Orang kotanya tobat, tapi orang orang desanya rusak, ini kan gak benar. Lah namanya orang desa dapat hadiah dari kota kan disayang-sayang, baju yang seronok setengah badan tuh. Rok mini atau apa itu? Disayang-sayang. Gak mungkin jadi keset karena bajunya bagus, catok cuman buka sini ke buka situ. Ya gak dipakai, disimpan tok. Akhirnya mula-mula dipakai di kamarnya sendiri, lihat, lenggak, lenggok di pencermin. Setelah dari kamar bosan berani keluar kamar di depan rumah di ruang tamu ini ini. Eh besok nyiram bunga. Besoknya pergi ke pasar loh. Itu yang di toko, yang di kota, yang ngasih hadiah, yang katanya umroh setiap bulan itu masuk neraka dulu tuh. Jadi kalau ibu ngasih hadiah sama orang harus dipikirkan manfaat untuk akhirat atau tidak. Termasuk ngasih HP. Ngasih hadiah untuk apa itu? Kalau digunakan untuk maksiat ya ketahuilah Sepanjang dia maksiat maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi sudah dipikirkan. Akhirnya waktu itu kami suruh batalin semuanya. Jadi yang layak dikirim hanya 20% saja karena baju-baju panjang yang pantas atau baju-baju hem yang bisa dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau sudah roknya bawahan pendek itu enggak tidak diperkenankan. Terus buat apa ini? Wah bagus buat isi bantal tuh. Potong dicacah buat isi bantal tuh awet enggak kempes-kempes. Barokah. Daripada diberi ke orang nanti dipakai ini. Jadi kalau memberi orang tuh harus hati-hati. Sama kalau kita menjual sesuatu pun harus tahu dong. Kalau kita menjual sesuatu yang bakal dipakai maksiat ya haram hukumnya. Kecuali penjual pisau. Kalau pisau memang buat nyembelih ayam bisa. Tapi kalau yang membeli pisau itu adalah seorang yang mau membunuh jadi haram. Sekarang ada seorang perempuan bajunya seronok setengah badan, kemudian beli belanja kepada Anda atau pesan kepada Anda sebagai tukang jahit, pesannya baju setengah badan. Kira-kira bakal dipakai atau tidak? Pasti bakal dipakai karena orangnya begitu. Maka haram itu semuanya. Jangan khawatirlah kalau sudah katanya haram. Kenapa haram? Karena engkau telah menolong kemaksiatan. Gara-gara bajumu maka dia akan membuka aurat. Gara-gara baju yang anda buat maka ia akan membuka aurat. Waduh kok repot banget. Ya tidak repot. Karena menutup aurat itu penting. Jangan dianggap repot. Indah lebih cantik. Jangan kita masuk di dalam tolong menolong dalam kemaksiatan dan itu tidak membawa kemuliaan, tidak membawa kebahagiaan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memberi hadiah Anda pikir-pikir. Hadiah Ramadan, hadiah lebaran, pikir hadiah yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk sholat, yang bisa bisa digunakan untuk ibadah, itu yang harus Anda pikirkan. Jangan ngasih hadiah itu hanya asal ngetren saja, asal gaya. Pikir. Bagaimana menyikapi istri yang tulul amal, enggan apa itu? Eh ya tadi sama, jahit tukang buat ya, buat baju sudah, buat baju yang bajunya seronok itu haram hukumnya. Nah, kecuali ada seorang Ibu-ibu, tolong bu, tukang jahit buatin saya baju khusus. Ini orang solehah. Suami saya tidak tahu kok pengen saya pakai baju pendek di kamar saya. Buatin baju pendek. Kan dia untuk sua, suaminya. Sudah terbukti orang solehah. Bukan seperti orang yang uh, mohon maaf banyak yang kebuka di sana sini. Itu kan. Kalau orang solehah pakai baju seperti itu ya pesan kepada anda dia so, solehah. Mungkin mungkin suaminya tuh ya iseng aja lah. Pengen aneh-aneh lah gitu ya. <laughs> Tapi di kamarnya sendiri, bukan dilarang, nggak pakai baju saja. Kalau dengan suami kan bukan dilarang, apalagi pakai baju ya. Nggak tahu lah pokoknya suaminya kadang-kadang suami aneh-aneh gitu ya. Tapi halal kan kalau dengan istri. Kalau anda membuat untuk orang semacam ini ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah eh, itu orang pesen setiap hari nggak menutup aurat, kita menolong lagi hukumnya dosa. Istrinya tulul amal enggan sholat, susah dinasihati. Kalau ada masalah maunya menang sendiri. Nasibnya sang suami. Ya suami istri kayak begini tuh. Apa ini? Apa yang dicari? Suruh sholat nggak mau, dikasih tahu. Kalau disuwuk malah ngidoni loh bahasa Jawa Timur. Malah Yang dikasih nasihat malah membantah. Susah diatur. Terus mau gimana? Padahal dalam rumah tangga itu seharusnya adalah saling mengingatkan mudah diingatkan, mudah mengingatkan. Kalau suami mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, alangkah indahnya. Ibu melakukan kebaikan diingatkan sama suami, giliran suami melakukan satu kesalahan, diingatkan terima kasih Umi, Umi semakin cantik kalau semakin diingatkan aku. Waduh, suamiku ya gitu ya. Suaminya kalau diingatkan langsung terima kasih kasih hadiah anting baru karena Umi telah mengingatkan aku. Wah, suami hebat loh Pak. Mana kalau jadi suami hebat gitu kalau diingetin istri langsung tak belikan kalung. Tak belikan baju baru. No. Ah, diingetin suami istri cemberut. Hm. Mak, Sama istri juga begitu kalau diingetin suami ah. Kemarin sama Andi senyum, senyum minta baju sama minta kalung. Giliran diingetkan cemberut, nggak tahu mana yang depan mana yang belakang. <laughs> Jelek Bu ya. Jadi Nah ini model begini, sholat mah enggak. Diingetin enggak mau. Dikasih tahu, susah diatur. Terus mau apa? Harus ada koreksi dulu yang pertama. Kenapa kok sampai seperti itu? <laughs> Biasanya itu tadi salah pilih gitu. Tentang-tentang cantik. Pacaran. Kenalan nggak tahu siapa yang bawa. Wah, mau. Sampai ada seorang menikah hanya karena pangkat ya rendah. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki ya semoga Allah menolongnya. Jika orang perempuan itu hadir di sini semoga ini cambuk saya ceritakan sebagai pelajaran buat yang lainnya. Rupanya datang dengan seorang yang katanya direktur lah, karena kagum dengan direkturnya. Yang mungkin mobil ya mobil sewa, sewaan, Hah? rental. Betul rupanya kartu nama buatan palsu setelah menikah bingung. Akhirnya kan istrinya pengen tahu perusahaannya suaminya di mana ya. Ya dibawa ke kota sana, pindah dari rumah ke rumah, kontrak-kontrak. <laughs> Makanya kalau cari dunia itu bisa sengsara. Itu ada kejadian seperti itu. Tamak urusan dunia akhirnya direndahkan oleh Allah Subhanahu jadi yang pertama solusinya yang pertama harus koreksi diri wahai para suami. Gimana cara engkau mengingatkan istri? Sudahkah engkau mulai dengan memberi contoh yang baik? Satu. Kemudian yang kedua, sudahkah Anda mencoba berbicara dengan cara yang baik? Dua. Diajak komunikasi yang baik. Pertama ngasih contoh dulu dong. Kalau seorang istri susah diatur barangkali memang nyontoh suaminya dinasehati juga nggak mau. Tapi kalau kita sudah beri contoh yang baik, baru kita memberikan wejangan yang bagus, yang halus. Halus, kemudian kok masih belum sadar. Beri wejangan yang halus, kalimat yang halus. Masih gak lagi halus, berkali-kali dicoba dengan kelembutan, kelembutan, kelembutan. Kalau perlu minta tolong ibundanya atau yang lainnya. Setelah kelembutan, demi kelembutan diberikan kok masih saja belum sadar, maka perlu ketegasan. Lain loh tegas itu, jangan sampai jenggotnya begitu saja sama istri. meteran istri yang melanggar gemeteran. Jadi tapi ingat, syaratnya adalah setelah proses itu tadi. Jangan baru melakukan kesalahan sekali dicaci maki, diolok, dihinakan. Itu adalah suami pengecut itu, nggak pendidik itu. Perlu dengan kelembutan. Istausu binisa'i khaira. Kalau ingin nasihati perempuan dengan cara yang bagus. Dengan kelembutan bukan dengan kekasaran. Ia adalah seperti tulang rusuk itu. Kalau kita kasari akan patah. Kalau kita biarkan tetap bengkong. Maka perlu dijaga pelan dengan penuh kelembutan dan keindahan. Itu caranya mengambil hati perempuan bukan dengan kekerasan. Jadi kepatuhan seorang istri bukan di jasadnya, tapi di hatinya. Ada seorang istri patuh dengan jasadnya, tapi pikirannya macam-macam. Suaminya meninggal tepuk tangan. Alhamdulillah. Suaminya pergi syukur. Eh, mulai tadi. Senang seharian tuh sama tetangga, tetangganya, temannya senang. Giliran lihat jam 4, Allah, suamiku datang lagi. Sama seorang istri seperti itu jangan. Jadi kalau istri, punya istri yang menghibur, punya istri yang yang baik. Ya. Ada seorang masyarakat, jadi istri yang menghibur suami, menyenangkan suami. Ada seorang istri, ada seorang suami itu Masya Allah. Kalau punya masalah itu langsung melihat foto istrinya itu langsung Hilang masalah senyum. Punya masalah kayak apa lihat istrinya? Senyum Masya Allah, senang. Akhirnya temannya tuh penasaran, Masya Allah gimana kok, hebat bener kamu punya istri kok. Saat kamu melihat foto istrimu kok seneng, gimana ini ceritanya, bagaimana kau bisa mendapatkan istri? Kata laki-laki tersebut, kalau aku sesusah apapun, sesulit apapun, cukup aku melihat foto istriku. Kok bisa gitu gimana? Ini sumber masalah. Rupanya istrinya, eh, ini masalah tapi ringan. <laughs> Jangan sampai jadi istri kayak begitu, ya, sumber mata. Jadi ngeliat istrinya tuh langsung, Alhamdulillah masih nggak seberapa dibanding ini loh. <laughs> Awas, jangan sampai istri kayak begitu ya. Ada bu yang itu <laughs> Ada bu suami misalnya kalau bukan punya anak saja sudah. Ada orang ngadu, Buya saya hanya mempertahankan anak saya Buya, ada itu. mungkin kalau ada fotonya ya, foto itu tadi itu. As. Jangan ya jadi indah itu. Nah ini jangan-jangan ini, ini begitu nanti itu. <laughs> Ini yang suami istrinya itu begitu tuh. Bikin nek sebelum makan kenyang. ya sanjung wahai istriku, aku aku melihat wajahmu, cukup melihat aku tidak usah makan ke apa-apa. Kan enak sanjungannya kan? Tapi wahai istriku, sungguh setiap setiap melihat kamu aku langsung kenyang. <laughs> kan nggak enak itu. Jadi memang ada seorang bikin melihat mukanya tidak enak, ini cemberut, manyun. Orang cantik saja kalau sudah cemberut jelek apalagi ah, nasib itu saja. Baik. Jadi ini perlu di membuat yang pertama tadi apa? koreksi dulu jangan-jangan kita belum benar dalam mengingatkannya kemudian setelah itu kita baru melangkah mengingatkan eh memberi contoh yang baik setelah beri contoh yang baik, ingatkan dengan kelembutan. Setelah mengingatkan dengan kelembutan, kok belum harus ada ketegasan, harus berani tegas. Sampai batas, pergilah. Kan sudah punya anak dua, Bu ya. Eh, nambah lagi. Itu bapak ibunya keturunan orang subur itu. Mumpung masih punya anak dua, kalau mau pisah-pisah, cepat. Sebab kalau nambah lagi empat, kacau. Anakmu empat kayak ibunya, gimana nanti? Jadi memang harus ada, tapi jangan mentang-mentang baru pertama cerai. Laki-laki yang nggak punya kelebihan kalau dikit-dikit main cerai, cerai, cerai, cerai itu. Kamu cerai, nah, sama. Biasanya yang suka minta cerai itu perempuan, marah dikit cerai, Hari sulit cerai itu perempuan. Cuman ada laki-laki begitu, nggak bukan cerai, cerai itu adalah nanti, solasi terakhir operasi. Berobat gini nggak bisa, obat gini bisa, obat itu bisa, lalu operasi, itu terakhir perceraian itu ada yang harus hukumnya jadi wajib. Kenapa? Rumah tangga tidak bisa dipertahankan, terjadi kedoliman setiap saat, masa depannya tidak cerah. Karena apa? Tidak ada pertemuan hati. Mereka tidak bermaksiat semuanya. Cuman hati yang tidak saling mencintai bisa menjadikan sebuah permasalahan dan bisa menjadi gede masalah itu. Gimana solusinya? Perceraian. Zaid bin Harithah dengan Zainab baik-baik. Pilihan Nabi SAW. Zainab, Sayyidah Zainab adalah pilihan Nabi Muhammad Kemudian Zaid bin Haritha adalah didikan Nabi Muhammad sampai dulu dianggap sebagai anak angkat Nabi. Kemudian dibatalkan masalah anak angkat. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata baik dengan baik belum tentu bisa bertemu. Akhirnya dibisahlah antara Zaid dengan dengan Sayyidah Zainab. Nah ini mungkin saja begitu. Baik, jadi kalau masalah perceraian itu tidak usah takut. Yang penting jangan dicari-cari. Jangan dikit-dikit minta cerai bu. Itu ya perempuan tuh, Pak capek sering, sering, sering. Pengalaman banyak itu perempuan dikit-dikit bisa cerai. Sampai ada seorang perempuan ngomong, gudu, gudu, gudu, gudu, ngomongin suaminya, ngadep kita. Masuk keluar dari mobil nangis, bu ya suami saya begini, begini, begini. Sampai saya tidak diberi kesempatan ngomong, bu. Ini orang nih mau minta prosolis ini. Wah ini berlebihan. Suami saya begini selingkuh, suami saya begini nggak pernah nyanyian. Baik ibu sudah selesai. Iya bu ya, saya nangis. Ya, ya. Ibu, saya minta nomor teleponnya. Telepon siapa, Bu ya? Ya suami ibu. Mau apa, Bu ya? Ya saya mau telepon biar ibu dicerai saja. Jangan, Bu. <laughs> Loh, ini bagaimana ini? Tadi minta cerai, suaminya jelek-jelekin. Ini ada perempuan kerjaannya curhat tuh, nyaci maki suami. Tapi kelihatan mau dicerai? Ini kan bingung nih ya, begitulah model problem itu. Makanya kita perlu pembimbing ya Jangan buru-buru lah. Ini kalau memang mempunyai seorang istri kayak begitu, prosesnya begitu. Setelah tegas, tegas, tegas, beri tawaran. Aku akan pulang ke engkau ke ibumu kalau masih seperti itu. Nah kalau masih nggak sholat ya sudah. Oh, kita ngasih nafkah orang yang tidak sholat setelah dididik haram hukumnya. Setelah dididik masih tidak sholat haram hukumnya memberi nafkah kepada dia. Mau apa? Sudah kita capek di bawah terik matahari, duit kita kasihkan istri tambah dibakar kita di neraka untuk apa? Harus ada ketegasan oleh para suami, tapi ikut prosedur. Jangan baru awal kesalahan langsung. Kamu aku cerai. Wah, ini nggak benar tuh ya. Baik, selesai. Allah alam bisawab. Di sini ada aliran Kristen, nah, tahu tahu aliran Kristen apa namanya itu yang tujuannya adalah mengkristenkan orang Islam. Memang begitu kalau ada aliran orang Kristen di Indonesia untuk mengislamkan orang untuk mengkristenkan orang Islam. Pertama dengan buku-buku kita disuruh baca-baca ambil buku-buku rohani gratis. Ya jangan diambil dong, bukan buku kita. Jadi kalau mengajarkan itu ya, jangan jangan ambil, jangan ambil resiko. Dia kasih penjelasan dakwah pada tetap orang Islam yang mengklaim Alkitab bawa Alkitab. Penipuan Ahli kitab memang kita mengakui ahli kitab, tapi kitabnya sudah dirubah. Tidak usah didengar. Murni dari Nabi Isa mana murni? Bukan dirusak. Al-Quran yang sudah mengatakan dirusak. Al-Quran yang mengatakan bahwa saja mereka sudah merusak kitab suci. Jadi kitab suci mereka adalah sudah tidak asli lagi. Kalau masih ada yang berkata asli, jangan dipercaya. Semua orang Kristen mengatakan kitab sucinya ah, asli. Ternyata di kitab suci orang Kristen dengan orang Kristen yang di Indonesia, dengan di Afrika, dengan ini tentu ada beberapa perbedaan kalimat dari terjemahan ke terjemahan. Karena tidak seperti Al-Qur'an. Di Afrika Al-Qur'annya itu, di Amerika Al-Qur'annya itu, di Indonesia Al-Qur'annya itu, di India Al-Qur'annya itu, gak ada perbedaan antara Qur'an dengan Qur'an. Akan tapi terjemahan dari bahasa ke bahasa kitab suci mereka itu ternyata ada banyak perbedaan dan tidak tidak boleh percaya. Kalau ada mengatakan kitab sucinya adalah masih asli, semuanya memang begitu. Semua orang Yahudi mengaku kitab suci yang asli, orang Nasrani mengatakan kitab suci yang juga ah, asli. Dia tidak percaya Natal, dia bukan pengikut Kristen Katolik. Nah, memang Natal itu sendiri memang bid'ah di dalam agama mereka. Kalau kita lacak Natal sendiri memang tidak ada. Yang mengingkari Natal sendiri ada. Orang-orang Kristen mengingkari Natal. Makanya yang sungguh unik orang Indonesia itu orang Islam ikut-ikutan. Itu memang bodoh di atas bodoh. Orang di masyarakat Kristen sendiri itu banyak mengingkari Natal. Bahkan dianggap di kalangan mereka kalau bahasa itu bid'ah dolala. Kesesatan Natal itu. Natal itu bukan tradisi-tradisi yang diambil dari Yunani, tradisi yang diambil dari Gebiak. Ya bukan dari es, dari Nasrani. Sehingga orang Nasrani sendiri banyak mengingkari Natalan. Sejarah Natal itu ternyata diingkari oleh banyak orang kaum, kaum Nasrani. Makanya ah, uniknya di Indonesia itu orang Islam pun ikut ikutan. Nah, ini. ini. Bagaimana saya menghadapinya? Wah oh, enteng, nggak usah diikuti begitu menghadapinya. Bukan agama kita, ngapain baca bukunya, ngapain dengar fatwahnya? Kalau mau debat ya ayo debat sini ya. Jangan Anda berdebat kalau Anda belum belajar. Dia mau debat sisi apa? Dia mengajak kita debat Al-Quran lah. Karena mungkin kalau Anda yang didebat, diajak debat, Anda jangan sok tahu kalau Anda tidak tahu. Maka maka nanti kalau Anda layani sementara Anda tidak berbekal, itulah senjata makan tuan. Maka dianggap Anda menganggap dia pinter. Bahkan bukan karena pinter, bisa saja karena kita yang bodoh. Jadi sesuatu akan tampak kuat itu di saat di hadapan yang lemah. Kelompok-kelompok itu tidak kuat. Kalaupun mereka berhasil bukan karena kuatnya dia, tapi karena lemahnya kita. Kita bobrok. Akhlak kita tidak mencerminkan akhlaknya umat Islam. Perilaku kita, terang transaksi pun demikian. Sehingga menjadikan orang ragu dengan Islam itu sendiri padahal Islam adalah hebat. Gara-gara pemeluknya yang tidak konsekuen dengan Islam. Pemeluknya yang tidak berpegang pada Islam. Pemeluknya yang tidak menjalankan syariat Islam menodai Islam itu sendiri. Jadi itulah yang menjadikan keraguan-keraguan orang di luar Islam. Apalagi di masyarakat Islam sendiri ada keributan-keributan yang tidak bisa dihentikan munculnya orang dikit-dikit mengkafirkan bid'ahkan sehingga dipandang oleh mereka kita ini berantem tok kafir-kafiran saja. Sampai suatu ketika ada orang mau masuk Islam. Rupanya bertemu dengan dua tokoh yang berbeda. Masuk kepada satu tokoh diajari begini, akan tapi awas, jangan sampai kamu masuk Islam seperti itu. Akhirnya malah dia penasaran. Ketemu dengan Islam yang satunya lagi, kamu masuk Islam ini, jangan masuk Islam itu. Akhirnya bingung. Islam yang mana kalau begitu yang harus aku ikuti? Kata orang ini gak boleh ikut Islam ini. Nih. Ini perpecahan di dalam Islam itu sendiri. Menjadikan musuh-musuh Allah itu tertawa. Baik, yuk kita satu. Islam kita adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Jangan mau diganggu oleh akidah-akidah yang lain Bukan saja urusan agama Nasrani dan Yahudi akan tapi banyak kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan yang menjauhkan kita dari akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi di Majelis Al-Bahjah. Besok pagi di Majelis Al-Bahjah seperti biasa pukul berapa? 6,630 pagi-pagi dan mohon diinformasikan dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa wa la takhlulna. وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم ya Allah ya Allah ya Allah yang menyaksikan kami saat ini telah banyak kezaliman yang kami lakukan kepada diri kami sendiri dan kepada hamba-hambamu maka kami mohon ampuni kami dan angkat kezaliman kami Allah Ya Allah engkau maha tahu tentang kami semua ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami kebaikan lahir kami Dan kebaikan batin kami ya Allah Engkau maha tentang kami Engkau maha tahu tentang kami ya Allah Ya Allah Orang tua kami ampuni mereka Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Guru-guru kami ya Allah Berikan kepada mereka segala kebaikan Ampuni mereka Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Kami mohon ya Allah Kami tidak tahu sampai kapan kami harus menjalani hidup di dunia ini akan tapi ya Allah yang kami yakini Engkau lah yang memiliki hati kami Engkau yang memiliki jiwa kami Engkau yang memiliki umur kami Maka kami mohon ya Allah bersihkan hati kami Dan bersihkan jiwa kami Dan berikan kepada kami umur yang panjang Jangan kau cabut nyawa kami Kecuali setelah kami berbangkal Untuk menujumu ya Allah Setelah kami engkau ampuni ya Allah Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa. Kami takut menghadapmu dengan kemaksiatan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mudahkan kami untuk menata hati kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Saling menolong dalam kebaikan, Ya Allah. Jangan sampai ada di rumah tangga kami. Tolong menolong dalam kemaksiatan, Ya Allah. Ya Allah, dan berikan kebaikan, Ya Allah. Wujudkan keindahan kami di masyarakat kami, Ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini. Atau yang menyaksikan acara ini jangan sampai ada di antara mereka terjerumus salah memilih pasangan ya Allah. Engkau yang bisa memilihkan ya Allah. Engkau yang bisa memilihkan yang sesungguhnya, ya Allah. Kami hanya berusaha kan tapi pilihan mulah semuanya, ya Allah. Maka kami mohon pilihkan kepada mereka pasangan-pasangan orang yang kau Yang menjadi sebab mereka, ya Allah, mulia dan kemuliakan kelak di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh, soleha Yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan di keluarga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah dengan sesama kami jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam ya Allah. Dan berikan kami adab kepadamu ya Allah. Berikan kami adab tata kerama kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada guru-guru dan orang tua kami Allah. Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada sesama kami Allah. Mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang penuh berkah ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rezeki mereka, mudahkan mereka berbuat baik dengan rezeki dan hartanya Allah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Selagi mereka menyandang rasa sakit, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Engkau maha kuasa untuk mengangkat penyakit-penyakit itu ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah. Iman, iman dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon jadikanlah ya Allah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami, ya Allah kami hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'udhu latina na'udhu Wallahu'alin amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Terima kasih. Mohon maaf selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tadi maka berakhir pula yaitu acara pada malam hari ini dan kami yang memandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang beliau hadirkan pada malam hari ini bisa menghantar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kami yang memandu acara Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.